Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ketujuh ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Mini sebagai istri, Hari Akik sebagai Karmaduga, Iwan Dahlan sebagai Rakria Mandala, Kasdu Dewa sebagai Dapunta, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Burangrang dan Kinanti bersama pengikutnya siap untuk diadili. Prabu Purbaya yang tidak menghendaki pertumpahan darah yang terlalu jauh mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dari tanah seberang. Karena itu, dengan bantuan seorang prajurit dari tanah seberang, Prabu Purbaya merapalkan Aji Halimunan. Ingat, pusatkan seluruh perhatianmu ke sana, ke tanah kelahiranmu, kota raja yang telah membinamu menjadi seorang prajurit tangguh dan gagah. Ya, ya, aku mengerti tuanku. Uh, tapi untuk apakah semua ini? Aku akan memberikan kegembiraan yang tiada tara padamu. Percayalah. Lakukanlah, hai prajurit. Ya, baik tuanku. Prabu Purbaya kemudian merapal Aji Halimunan yang didapatkan dari warangka kucang pusakanya. Akan tetapi prajurit memusatkan perhatiannya Justru pada sebuah tempat di pinggiran sungai besar, pada sebuah pondok kecil, di mana anak istrinya tinggal, boleh membuka matamu. <sighs> Prajurit yang berumur hampir 50 tahun itu kemudian membuka matanya. Matanya yang terbuka terus terbuka dan bahkan menjadi semakin lebar. Beberapa saat ia tidak mampu berkedip, bahkan bernafas pun tidak. Ah, ah, ah, apa yang telah terjadi? di manakah ini? bukankah ini? Itu pondok tempat tinggalku. Oh, yang jagat Dewa Batara. Apa yang telah terjadi? Tuanku, apa yang telah terjadi, Tuanku? Ah, kita tidak mempunyai banyak waktu, prajurit. Jika engkau ingin melepaskan kerinduanmu, temuilah keluargamu cepat. Engkau harus membantuku untuk menemui Sang Dapun Tahyang. Prajurit itu masih saja tetap termangu-mangu ia tidak dapat mempercayai pandangan matanya, juga keadaan yang menimpa dirinya saat itu. Akan tetapi matanya tetap tidak lepas dari pondok kecil yang berada belasan tombak dari tempatnya berdiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh, itu istriku. Ah, istriku. Ah, tidak mungkin. sekedar pandangan semu. Oh, Wilujeng. Kau benar ada dalam pelukanku. Oh. Apa yang terjadi dengan dirimu, Kanda? Mengapa kau nampak begitu aneh? Ya, benar ini aku istrimu. Oh, kapan kau tiba, Aka? Oh. oh. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih. Wahai Raja Agung, engkau, engkau telah melepaskan rindu yang telah sekian tahun terpendam di dalam diriku ini. Oh, entah bagaimana Tuhan melakukannya. Oh, ada apa, Aka? Apa yang telah terjadi? Dan siapakah sesungguhnya Tuhan yang bersamamu ini? Berilah hormat dan sembah pada beliau Wilujeng. Beliau adalah Raja Agung dari Tanah Pasundan. Karena beliaulah aku bisa datang dan berjumpa denganmu, Wilujeng. Terimalah sembah bakti dari hamba tuanku. Terima kasih atas kebaikan tuanku yang dapat membawa suami hamba kemari. Ah, sudahlah. Bangkitlah. Jika kau masih ingin melepas rindumu bersama dengan seluruh keluargamu, kau boleh tinggal semalaman di rumahmu. Besok, jika kau memang ingin kembali, aku akan menjemputmu kemari. Oh, tentu saja, Tuanku. Tentu saja hamba ingin kembali. Hamba, hamba tahu untuk semua ini, pastilah hamba mendapatkan hukuman yang sangat berat. Ah, tapi untuk keajaiban ini, hamba rela menerima hukuman apapun. Mudah-mudahan kau akan selamat prajurit. Sekarang kau tunjukkanlah di mana letak kota raja itu. Biar aku akan ke sana sendiri. Ah, tidak terlalu jauh, tuanku. Tuanku dapat mengikuti sungai besar ini dan tuanku akan menemui gerbang istananya. Terima kasih, prajurit. Sampai bertemu kembali besok. Ah, terima kasih, wahai yang aku. Berceritalah dengan jelas apa sebenarnya yang telah terjadi. Marilah kita masuk dahulu. Aku juga sudah rindu dengan Gupil dan Punta, putra-putraku. Marilah, Aka. Aku akan segera mencari mereka di sawah. tinggalkan dahulu kisah Prabu Purbaya di tanah seberang. Sekarang marilah kita kembali ke tanah Pasundan, ke istana Tarumanegara. Tindakan mereka sangat mencurigakan sekali, Tuanku. Iya, aku juga dapat merasakannya. Karena itu, hamba telah menyiapkan segala kekuatan kita yang ada. Bahkan sampai dengan pasukan cadangan kita di sekitar perbatasan, hamba telah perintahkan untuk segera bersiaga. Bagus. Tindakanmu tepat sekali, Karmaduka. Uh, ah, Lalu, bagaimana kira-kira pendapatmu yang akan terjadi besok? Dan apa yang kira-kira tengah dilakukan Prabu Purbaya? Hamba tidak dapat memastikan, tetapi yang jelas, mengingat hubungan baik Prabu Purbaya dengan Raden Burangrang dan Kinanti, pasti ia tengah berupaya untuk membebaskannya. Ya, entah bagaimana caranya. Hmm, aku akan melayani apapun yang dikehendakinya, sekalipun dengan jalan perang. Ah, tetapi Bagaimana kita akan dapat menghadapinya, tuanku? Sunda kini membawahi sebelas negara. Prabu Purbaya memiliki kekuatan yang sangat besar, tuanku. Hm, tidak mungkin. Aku kira ia pun telah menyadari kekuatan yang ada di belakangku. Jika sampai Sunda melakukan tindak kekerasan, pastilah Sang Puntahiyang tidak akan tinggal diam. Dan <laughs> Kemungkinan yang terjadi justru wilayah kita akan menjadi semakin luas. Kekuatan Sunda bagi Sang Dapuntahyang bukanlah apa-apa. Tidak berarti sedikit pun. <laughs> Ah, tetapi, apa kira-kira yang akan dilakukannya, Tuanku? Itu yang aku tidak tahu. Tetapi, satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kesiagaan kita. Wah, oh, perintahkanlah penjagaan sekitar ruangan tawanan utama untuk lebih waspada. Ah, uh, baik. Saya akan ke sana menjenguknya, tuanku. Penjagaan di sekitar ruangan tahanan khusus terus ditingkatkan, baik di muka pintu, di atas atap, maupun di samping jendela. Akan tetapi para tawanan itu tidak melakukan suatu tindakan apapun. Sementara itu jauh di tanah seberang, menjelang malam hari. Warna pakaianku cukup gelap dan dapat bersahabat dengan kegelapan malam. Hmm. Istana Sang Dapunta sangat megah Agaknya banyak mendapat pengaruh dari India. Oh, aku akan mencoba masuk ke dalam. Penjagaan tidak terlalu ketat. Agaknya suasana di tempat ini aman dan tentram, hingga tidak memerlukan kesiagaan yang penuh, sekalipun untuk sebuah istana kemaharajaan. Oh, aku akan mencoba memasuki istana ini dengan cara sembunyi. Dinding samping itu akan kulompati. Dari tempat ini aku rasa cukup aman. Oh, aku akan mencari bilik dari Sang Dapun Tahyang. Tapi bagaimana aku dapat menemukannya? Hmm, aku akan mencari bilik yang indah dan terang. Iya, begitu saja. Oh, prajurit peronda menuju kemari. depan sana pun ada beberapa orang penjaga. Di sanakah biliknya? Akan kulihat. Ah, benar. Pasti itulah biliknya. Aku akan naik ke atas pagar itu dan melompat ke dalam. Hmm, tetapi aku harus menunggu beberapa orang itu lengah dahulu. Ah, batu. Ya, aku dapat mempergunakan batu ini untuk mengalihkan perhatian mereka. Eh! Prabu Purbaya kemudian melemparkan batu kecil ke arah yang berlawanan dengan tempatnya mengintai. Dan ketika para pengawal yang terkejut itu mengarahkan pandangannya ke arah yang dikehendaki Prabu Purbaya, segera saja penguasa tanah Pasundan itu melompat naik masuk ke bagian tempat yang diberikan pengawalan khusus. Ini pasti adalah pondok utama dari Sang Dapun Yang. Aku tak dapat bersembunyi lagi. Aku harus masuk ke dalam bilik itu. Tetapi, tidak mungkin tanpa diketahui mereka. Dayang-dayang, pengawal dalam dan keluarga istana. Hmm, satu-satunya jalan adalah menggunakan Haji Halimunan. Iya, aku harus segera mencari Sang Dabun Tayang. Ah. Dengan begini aku akan aman masuk ke dalam sana. Demikianlah, dengan langkah yang pasti, Sang Raja Suya memasuki pondok utama itu, ia mulai memeriksa bilik satu persatu sampai akhirnya di sebuah serambi. Hmm, itukah dia orang yang aku cari? Diakah Sang Dapuntahyang, Maharaja dari bumi Sriwijaya ini? beliau memakai pakaian seorang pendeta. Hmm, hanya kain putih yang membungkus tubuhnya. Ah, iya, iya, pastilah ini sang dapun tahyang. Walaupun hanya kain putih, tetapi terbuat dari sutra indah yang gemerlap. Rambutnya yang cukup panjang diikat dengan kulit yang dipenuhi dengan batu permata. Ah, aku akan mencoba mendekatinya. pastilah seorang yang bijak. Raden Purbaya menatap dalam-dalam pada laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun. Laki-laki gagah dengan garis-garis wajah kuat, berhidung mancung, mata yang jeli dan kumis tipis, serta cambang yang teratur rapi. Untuk beberapa saat, dalam gelar Aji Halimunan, Prabu Purbaya masih tertegun di hadapan Sang Dapuntahyang. Silahkan duduk. Eh, kepada siapakah dia berbicara? Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Oh, apakah... Silahkan duduk, sahabat. Tentu engkau tidak bermaksud jahat datang malam-malam dengan cara seperti itu. Hmm? Oh, yang jaga Dewa Betara Agaknya beliau adalah seorang yang sangat sakti. Ia mampu menembus Aji Halimunanku. Tidak ada gunanya lagi aku menggelarkan Aji Halimunanku ini. Hup. Aku mohon maaf atas kedatanganku yang pasti mengganggu saat istirahat tuanku, Sang Dapuntah Yang Yang Agung silahkan duduk dan jelaskanlah siapakah engkau ini dan apa keperluanmu datang mengunjungiku malam-malam begini. Ah, uh, aku adalah Purbaya, penguasa keraton Sunda. Ah, Sang Raja Suya, penguasa sebelas negara di tanah Pasundan. Hmm? Sebelas kerajaan tersebut bukanlah wilayah kekuasaanku bukan wilayah jajahanku, Tuan Dapunta. Tetapi entah mengapa, mereka meminta aku untuk mengurus hubungan keluar. Mereka semua adalah penguasa-penguasa yang berdaulat. Hmm. Lalu apakah keperluan Tuan datang kemari? Sehubungan dengan situasi di Tarumanegara. Tarumanegara? Ada apakah? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Tuan dengan Rakyat Mandala? Menurut seorang pengamat hubungan luar kami, Tuan Dapunta adalah seorang yang bijaksana. Seorang maharaja yang arif. Hmm. Apa maksudmu, Tuan Purbaya? Aku melihat adanya ketidakberesan suasana di sana. Saat ini tengah terjadi pergolakan. Ah, Lingga Warman aku rawat di sini dengan sebaik-baiknya. Lingga Warman telah menyetujui kekuasaan itu berada di tanganku. Tuan merampas kekuasaan itu sepenuhnya. Tuan menjajah tanah itu. Tuan hendak menumpas seluruh keluarga itu sampai ke akar-akarnya. Ah, jaga mulutmu, hai Raja Muda. Ah, sikapmu sudah terlalu jauh, Tuan Purbaya. Kau tidak lagi menghargai aku. Kau berdiri tegak mengangkat dada, seakan-akan itu merupakan satu kepantasan. Hmm? Oh, baiklah, baiklah. Aku akan mengabulkan segala permintaanmu, tuntutan keadilanmu. Bahkan aku akan mempersilahkan engkau membawa kembali Paman Lingga Warman jika engkau dapat menahan seranganku sebanyak sepuluh jurus. Prabu Purbaya tersenyum lebar, merasa usahanya sudah mendekati jalan akhir. Tetapi dadanya berdesir, berdebar tegang mendengar tantangan itu. Prabu Purbaya juga menyadari akan kemampuan Sang Dapunta untuk menembus aji halimunannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari.